Saya beliau mengatakan di sini halaman 76 coba lihat. Ya setiap kali seorang mukmin hendak melaksanakan kewajiban ini, ya setiap kali salafiyin ya ingin melaksanakan hendak melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar khususnya terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah, maka ada saja yang berkata ya berkata kepada kita, bukan sekarang waktunya untuk membantah. Sementara sekarang ini orang-orang kafir tengah mengintai kita telah merancang makar kepada kita. Lalu kapankah ya kaum muslimin dapat mengetahui kesalahannya? Kapankah ia dapat mengetahui kesalahannya? Dan kapankah ia dapat melepaskan diri dari kesalahannya? Dan kalau begitu caranya, kapankah orang sakit bisa sembuh? Kapankah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kaum muslimin bisa diluruskan? Ya jika setiap kali kita ingin meluruskan penyimpangan-penyimpangan itu, ada orang yang berkata, bukan waktunya sekarang untuk membicarakan tentang penyimpangan-penyimpangan itu. Bukan sekarang waktunya ya membantah para penyembah kubur. Bukan sekarang waktunya membantah orang-orang yang berbuat bid'ah. Bukan sekarang waktunya membantah orang-orang yang menakwil sifat-sifat Allah. Bukan sekarang waktunya membantah orang-orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana dan lain sebagainya. Dengan alasan eh, sekarang ini orang-orang kafir tengah merancang makar atas kaum muslimin, mengintai kita. Ini nggak benar. Allah wa Kalau begitu caranya kata beliau di sini, ya bagaimana kaum muslimin dapat melepaskan diri dari kesalahan-kesalahan mereka? Ya bahkan musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam sebenarnya senang dan berusaha agar penyimpangan-penyimpangan itu tetap dilakukan oleh kaum muslimin. Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Al-mu'min mir'atul mu'min. Al-mu'min akhul mu'min. Seorang mu'min merupakan cermin bagi mu'min yang lainnya. Seorang mu'min merupakan saudara bagi mu'min yang lainnya. Artinya, sebagaimana dia tidak ingin sesat, maka dia juga tidak ingin melihat saudaranya sesat. Sebagaimana ia tidak ingin saudaranya jatuh dalam perbuatan dia tidak ingin jatuh dalam perbuatan dosa, begitu pula dia tidak ingin melihat saudaranya jatuh dalam perbuatan dosa. Jadi dia harus menegakkan kewajiban tawasibil hak haq wa tawasi sabr setelah dia beriman dan beramal soleh. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Asri, "Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw sabr. Jadi tidak termasuk loyal ya wala kepada sesama mukmin bila engkau membela kebatilan yang dilakukan olehnya dengan dalih ia gencar memerangi komunisme, ia gencar memerangi atau membantah sekularisme dan lain sebagainya. Ia sedang berjuang. Jangan bantah dia, dia sedang berjuang. Ya. Nah, ini tidak termasuk wala, ya, kecintaan kita kepada sesama mukmin. Ya, jika kita biarkan dia jatuh dalam kebatilan yang dilakukannya dengan dalih oh, dia ini sedang berjuang. Dia ini sedang membela Islam dan lain sebagainya. Ikhwani fiddin wa iyyakum. Rasul mengatakan, "Unsur akhaka zaliman au madluma." Ya, tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Para sahabat bertanya, yang zalim, yang dizalimi tentu kami menolongnya. Lalu bagaimana kami menolong orang yang zalim? Rasul mengatakan, Tamna'uhu minadzulum. Cegahlah ia dari kezalimannya. Hadis muttafaqun alaih. Baik, itulah dia cara ya menolongnya, yaitu mencegahnya dari kezalimannya, dari kesalahannya. Baik. Eh, penulis membawakan satu penukilan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam membedakan sikap terhadap uh, khawarij ya dengan sikap terhadap orang-orang kafir. Uraian Ibn Taimiyah ini akan mengangkat pemahaman rancu sebagian orang terhadap sebagian hadis-hadis yang menegaskan bahwa kaum khawarij ini lebih jelek daripada kaum kafir. Ahli bid'ah syarrun minal kufar. Ini adalah perkataan ulama. Sebagian orang menolak ucapan ulama ini, mengatakan bagaimana mungkin mereka kan kafir. Ya, ini kan masih muslim. Bagaimana dikatakan ulama mengatakan ya, al-mubtadi'atu ahli bid'ah itu lebih buruk daripada orang-orang kafir. Nah, di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan kepada kita perbedaan dalam menghadapi kaum Khawarij, menyikapi kaum Khawarij dengan orang-orang kafir. Beliau mengatakan sebagai berikut. Wa mazalat siratul muslimin ala hadha ma ja'aluhum murtaddin kalladina qatalahum qatalahum siddiq وهذا ما أمر الله بقتالهم في الأحاديث الصحيحة demikianlah kaum muslimin selalu berjalan di atas prinsip tersebut yaitu mereka tidak menganggap kaum khawarij ini murtad atau kafir sebagaimana orang-orang murtad yang diperangi oleh Abu Bakar yaitu orang-orang yang menolak zakat padahal dalam beberapa hadis yang sahih Rasulullah telah memerintahkan agar memerangi kaum khawarij ini mereka tidak murtad, tidak kafir. Tapi Rasulullah memerintahkan kita untuk memeranginya. Kalau tegak sekarang ini dinul Islam, khilafah Islamiyah yang benar, ditegakkan hukum Islam, maka salah satu kelompok yang mesti diperangi adalah kelompok Khawarij. Rasul memerintahkan kita untuk memerangi mereka. Bahkan menjanjikan balasan yang baik bagi orang-orang yang dibunuh oleh mereka. Dan yang membunuh mereka. Diriwayatkan dari Abu Umama dalam riwayat Tirmidzi bahwa beliau mengatakan syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin man qataluhu. Mereka adalah seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah kolong langit ini. Dan sebaik-baik orang eh, yang terbunuh adalah orang-orang yang mereka bunuh. Ya, sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang-orang yang mereka bunuh, yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ay annahum syarrun 'alal muslimin min ghairihim. Fa innahum lam yakun ahadun syarran 'alal muslimin minhum, lal yahud wal nasara. Yaitu mereka atau kaum khawarij adalah seburuk-buruk kaum muslimin. Tidak ada seorang pun yang lebih buruk atas kaum muslimin selain mereka. Itu maksudnya tidak Yahudi maupun Nasrani dalam memperlakukan kaum muslimin yang paling buruk adalah kaum Khawarij lebih buruk daripada perlakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani demikian penuturan Ibn Taimiyah apa sebabnya beliau mengatakan fa innahum kanu mujtahidina fi qatli kulli muslim lam yuwafiqhum mustahillina lidima'il muslimin wa amwalihim wa qatli مكفرين لهم lahum wa kanu mutadayyinina bidzalika li'azam li'azami jahlihim wa bid'atihim Beliau mengatakan, sebabnya adalah kaum Khawarij ini selalu berusaha membunuh setiap muslim yang tidak sepaham dengan mereka. Menghalalkan darah, harta dan membolehkan membunuh anak-anak dan mengkafirkan kaum muslimin. Ini Khawarij dan karena parahnya kejahilan dan sesatnya bid'ah uh, kaum khawarij ini. Hal itu ya karena mereka menganggap ya perbuatan mereka itu sebagai ajaran agama. Mereka bertakarrub ilallah ya dengan membunuh kaum muslimin. Bertakarrub ilallah dengan menumpahkan darah kaum muslimin. Sebagaimana yang mereka lakukan terhadap Abdullah ibn Khabbab ibn al-Ar yang membunuhnya dan membunuh istrinya yang sedang hamil bahkan membelah perutnya. Nah, demikian fiddin. Ini kaum khawarij. Artinya, ya bilang mengatakan di sini, kaum khawarij ini lebih sedikit kejahatannya daripada orang kafir menurut kalkulasi akhirnya ini di akhirat. Ya, cukup uh, namanya uh, kita katakan ya cukup sebagai alasannya yaitu mereka ya tidak jatuh dalam kufur, ya tidak kafir. Ya, di akhirat mereka lebih baik daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun, ya, kita katakan kejahatan mereka di dunia terhadap kaum muslimin ini lebih buruk daripada yang dilakukan oleh Yahudi maupun Nasrani sekalipun. Nah, demikian Ikhwan azanillah wa iyyakum. Ya, jadi itu maksud para ulama mengatakan ahli bid'ah itu lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani. Itu maksudnya akibat yang mereka timbulkan terhadap kaum muslimin. Bukan artinya nanti mereka di akhirat lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani tidak. Di akhirat. Ya, pada saat ya di akhirat, ya tentu saja mereka selama belum jatuh dalam kekufuran, ya belum murtad, mereka lebih mulia daripada orang-orang yang kafir, Yahudi dan Nasrani. Jadi itu maksud perkataan para ulama ketika mengatakan ahlu bid'ah lebih buruk daripada orang-orang kafir. Itu maksudnya. Ya. Artinya Orang ahlu bid'ah itu lebih buruk akibatnya. Ya. Atas perbuatan yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin daripada orang-orang kafir, Yahudi maupun Nasrani sekalipun. Ya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Jadi itu yang perlu di ya, garis atasi di sini. Agar kita tidak salah paham Lalu mengatakan uh, eh, Salafiyin mengatakan orang Yahudi dan Nasrani lebih baik daripada ahli apa namanya ahli bid'ah eh, ahli bid'ah. Ya, tidak. Maksud perkataan ulama itu adalah ya dampak yang ditimbulkan oleh orang-orang ahli bid'ah ini ya terutama khawarij ini lebih buruk daripada dampak yang ditimbulkan oleh Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani hanya bisa menguasai apa? jasad kaum muslimin. Mereka hanya bisa menumpahkan jiwa, Ya, mereka hanya bisa menawan jasad kasar kaum muslimin. Adapun ahli bid'ah yang mereka tawan itu bukan jasad kasar tapi hati yang disesatkan. Mana lebih buruk akibatnya? Ya. Kaum muslimin mungkin tidak mendengarkan ucapan-ucapan orang Yahudi dan Nasrani. Tapi mereka mungkin ya, bahkan dapat dikatakan pasti akan mendengarkan perkataan ahli bid'ah. Ya. Nah, demikian. Jadi uh, kita lihat di sini dari sudut ya, dampak pengaruh yang ditimbulkan oleh ahli bid'ah itu. Ya, sangat buruk ya dampaknya atau pengaruhnya terhadap kaum muslimin. Baik. Nah, kita akan masuk kepada uh, kaedah yang terakhir ya. Atau sebelumnya di sini ada judul yang dibuat oleh penulis ya keras dalam membantah ahli bid'ah tidak berarti loyal kepada orang kafir. Sekarang ini kalau kita membantah ahli bid'ah keras di dalam membantah ahli bid'ah ya maka secara otomatis hizbiyun akan menuduh kita loyal kepada orang kafir. Paling tidak mereka akan mengatakan yatakallamu fi ikhwanihi wa yaskutu an alaihi. Dia sibuk membicarakan saudara-saudaranya dan diam terhadap orang-orang kafir. Perlu kita katakan di sini keras dalam membantah ahli bid'ah, tegas dalam membantah ahli bid'ah bukan berarti kasar. Karena kita dilarang kasar. Ya, kita tidak kasar, tapi kita tegas dan keras. Apa tujuannya? Coba lihat kedua tangan kita. Kalau ada salah satu tangan yang kotor, ya, maka tangan yang satu akan berusaha untuk menggosok dan mencucinya, Ya, hingga bersih. Dan kadangkala kotoran tidak hilang kecuali dengan digosok dengan dengan keras, baru hilang kotorannya. Bukan berarti tangan kanan benci tangan kiri. Karena menggosoknya dengan keras. Tapi demi menghilangkan kotoran. Kadang-kadang perlu perlu keras. Ya. Yang dikatakan ya kita katakan kasar atau kurang ajar itu apabila ada kotoran dipotong sama tangan kanan. Nah, itu baru kurang ajar. Orangnya juga kurang ajar itu kan begitu. Digosok dengan keras. Keras kan begitu ya. Supaya apa? Kotorannya hilang, bersih. Itu dia hikmah ya keras dan tegas dalam membantah ahli bid'ah. Tidak berarti wala kepada orang kafir. Sebagian ahli bid'ah, baik itu ikhwanul muslimin, ataupun yang lainnya, ketika kita membantah ahli bid'ah dengan keras, mereka dengan serta-merta menuding, ia menyanggah saudara-saudaranya sama muslim, namun ia sama sekali tidak menyanggah musuh-musuh Islam. Ya, kita katakan di sini, ikhwani azani Allah wa iyyakum, kalau bukan kita yang meluruskan saudara-saudara kita itu siapa lagi? Ya, siapa lagi yang akan me meluruskan saudara-saudara kita sesama muslim yang menyimpang itu? Ya, ketahuilah bahwa pada asalnya amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilakukan dengan lemah lembut dan santun. Lemah lembut dan santun. Dan keras itu tidak selalu identik dengan kasar dan tidak identik. Ya, keras itu bukan kasar. Sebagaimana seorang bapak melarang anaknya dengan keras itu bukan berarti bapaknya kasar terhadap anaknya. Bahkan mungkin bapaknya ini sangat sayang kepada anaknya. Oleh karena itu dia keras bersikap terhadap anaknya demi keselamatan, kebahagiaan si anak itu sendiri. Kalau dia bersikap lembut, ini bapak yang kurang ajar. Dia biarkan anaknya celaka, sesat, binasa. Ini bapak yang kurang ajar. Sebab sebenarnya dialah yang berlaku kasar terhadap anaknya dengan membiarkan anaknya tenggelam dalam perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Itu asalnya. Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati ya ahsan. Coba lihat perkataan firman Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada Musa dan Harun idhaba ila fir'auna innahu tagha Fakula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw ya-, yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah menemui temuilah Firaun. Sesungguhnya ia adalah orang yang melampaui batas. Berbicaralah kamu kepada kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat dan takut. Jadi nggak ada. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, coba kita lihat Ah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Harun agar berkata lemah lembut kepada Firaun. Dan bagaimana coba lihat perkataan ya, apa namanya? sikap Nabi Musa terhadap Harun ketika membiarkan kaumnya menyembah anak sapi. Allah mengatakan wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Ya yajurruhu ilaihi dan Nabi Musa memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Ini kepada Harun, Nabi, saudaranya. Harun ini saudara kakak atau abang. Biar antum tahu. Harun ini kak, uh, abang atau adik Musa. Hah? Tahu? abang Nabi Musa. Nabi Harun lebih tua daripada Nabi Musa. Namun ketika Musa melihat Harun, ya, di samping dia sebagai nabi ya, Harun lebih tua daripada Musa. Nah ketika Nabi Musa melihat Harun membiarkan kaumnya menyembah ijel, sapi betina, eh, sapi anak sapi, afwan, anak sapi. Beliau menarik, memegang rambut kepala saudaranya itu, Harun abangnya, abangnya ini. Dan menarik ke arahnya. Keras ya, keras. Kepada Firaun, bagaimana? Allah memerintahkan lemah lembut. Kula lahu kaulan layina. Lantas siapakah yang boleh menuduh Nabi Musa telah melanggar prinsip wala dan barok? Menduduh beliau telah berbuat dan berkata lancang terhadap saudaranya. Serta berlembah lembut terhadap Tauhud. Dan nggak ada yang menduduh Nabi Musa lembut kepada Tauhud. Kasar terhadap saudaranya sendiri. Ada yang mengatakan demikian? Nggak ada ya. Mungkin orang Hizbiyah mengatakan seperti itu. Nah kita, kaum uh, eh, Salafiyin, ketika mengomentari dengan pedas, keras, dan tegas terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah, ini merupakan kita katakan e, sikap yang ditunjukkan oleh e, Rasulullah dan para nabi-nabi sebelumnya dalam meluruskan penyimpangan yang dilakukan oleh rekan atau sahabat-sahabat mereka. Coba lihat Rasulullah ketika meluruskan kesalahan yang dilakukan oleh Umar bin khattab yang membolak-balik Taurat. Apa kata Rasul? Amutahawikuna fiha ya Ibn Khattab? Apakah kamu termasuk orang yang bingung wahai Ibn Khattab? Apakah kamu, apakah kamu ini orang bingung ya Ibn Khattab? Kan keras ya. Keras. Ada seorang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Aja'al tanillahi niddan kata Rasulullah. Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Namun coba lihat sikap Rasul kepada seorang pemimpin munafik. Datang, beliau ber, berbahasa basi menerimanya dengan baik. Sampai Aisyah heran. Ya Rasul, mengapa engkau berlaku demikian kepada orang ini? Dan begitu. Ya. Kemudian Rasul menjelaskan alasannya. Ya Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena menghindari ke kejahatannya. Sikap Rasul kepada Abdullah bin Ubay bin Salun Apakah kita ada yang mengatakan Rasulullah keras terhadap saudaranya, sahabatnya dan lemah lembut kepada orang munafik? Tidak ada ya. Apa alasan Rasulullah melakukan hal itu terhadap para sahabat? Tujuannya adalah untuk mem membersihkan, meluruskan, mengeluarkan para sahabat ya, dari kesalahan-kesalahan. Coba lihat. Ketika Mu'ad bin Jabal salat isya dan membaca ayat panjang hingga seorang dari jemaah keluar karena terlalu panjang. Surat Al-Baqarah. Sementara dia ada keperluan menyiram kebun kormanya. Keluar dari salat. Ya. Kemudian orang-orang yang ikut salat mengatakan si pulang munafik. Ya. Mereka mengatakan demikian ada sandarannya. Ya, salat yang paling berat terhadap ah, bagi orang munafik adalah Al-Isya was subuh kan? Salat Isya dan subuh. Dan mereka menuding orang itu munafik. Orang ini nggak senang dituduh munafik. Dia datang menghadap Rasulullah. Ya Rasul, aku tadi sholat di belakang muat. Dia membaca terlalu panjang, sedangkan aku punya keperluan. Lalu Rasul memanggil Mu'ad ibn Jabal. Surat apa yang kau baca, Mu'ad? Dia katakan surat Al-Baqarah. Afatanan anta ya Mu'ad? Apakah engkau membuat orang lari dari agama ya Mu'ad? Itu maksudnya fatan di sini. Bukan tukang fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab banyak artinya. Ya, kalau kita artikan tukang fitnah di sini, fitnah bukan arti Mu'ad fitnah sana fitnah sini bukan. Ya, apakah engkau membuat orang lari dari agama wahai Mu'ad? Lari dari sholat. Ya, seutama-utama amal dalam Islam. Begitu Rasulullah marah keras terhadap Muaz sambil mengatakan afattanun anta. Tidak ada seorang pun yang mengatakan Rasulullah keras terhadap sahabat lembut kepada kepada orang-orang munafik kan begitu. Namun kita lihat di sini hikmah ya perbuatan Rasulullah itu terhadap para sahabat. Tujuannya adalah semata-mata untuk menegakkan wala ya terhadap sesama muslim ya dengan menegakkan kewajiban nasihat terhadap mereka. Nah, itu dia ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum. Itu contoh ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi sebelumnya ya juga melakukan hal tersebut. Bukan salafin sekarang ini saja. Ya demikian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan coba lihat teguran keras yang Rasulullah berikan kepada Usama bin Zaid ketika membunuh seorang musyrik yang telah mengucapkan kalimat tauhid dalam peperangan. Orang ini sudah banyak membunuh pasukan kaum muslimin. Begitu dia terdesak, mau lari, dikejar oleh Usama, dapat. Begitu mau diayunkan pedang, dia ucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Usama melihat ya, melihat tanda-tanda kepura-puraan dari orang ini. Nah, cuma melihat, sekedar melihat. Ya. Dia tidak dia tidak tidak membelah hatinya kan begitu ya. Lalu dia kira orang ini mengucapkannya untuk melindungi diri. Dia pun ambil keputusan kilat habis orang itu. Sampailah berita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Apakah Rasul ya apalah apa apalah diam-diam saja Muaz? Tidak. Ya beliau memberikan teguran yang sangat keras yang nanti pada akhirnya memberikan ya pengaruh yang positif bagi bagi Usama. Apa kata beliau kepada Usama? Ya Usama, ataqtuluhu ba'da ma qala la ilaha illallah. Ya Usama, apakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Usama berkata, beliau terus mengulang-ulang ucapan tersebut hingga betapa aku berharap baru memeluk Islam pada saat itu. Ini keras sekali. Beliau terus mengulang, ya Usama, Ya. Dalam riwayat lain, apa yang dapat engkau lakukan terhadap kalimat la ilaha illallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti? Hingga Usama mengatakan, "Ya betapa berharapnya aku baru memeluk Islam pada saat itu." Begitu menyesalnya Usama bin Zaid ketika itu. Dan Usama bin Zaid mendapat pelajaran berharga dari teguran keras Rasulullah itu. Kalau nggak keras seperti itu Rasulullah memperingatkan Usama mungkin beliau sudah terlibat dalam ya kita katakan fitnah yang terjadi sepeninggal Rasulullah. Coba lihat, coba baca di sini. Usamah mendapat pelajaran berharga dari teguran keras Rasulullah uh, tersebut. Khususnya dalam menghadapi masa-masa fitnah, yaitu pertumpahan darah antara kaum muslimin. Yaitu setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Beliau, Usama bin Zaid, sangat menjaga diri untuk tidak lagi terlibat dalam pertumpahan darah sesama kaum Muslim. Jadi pelajaran berharga karena teguran keras itu. Kadang-kala kita perlu teguran keras supaya membekas. Ada hikmahnya, pengaruhnya bagi kita. Itu bukti saudara kita itu eh, cinta kepada kita. Nah kalau dia diam saja itu kan artinya dia khianat. Ya, dia khianat. Tapi ini butuh keikhlasan. Jarang kita dapati orang-orang yang ikhlas seperti halnya Usama bin Zaid. Beliau benar-benar menyesal karena telah membunuh seorang jiwa tanpa hak yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun itu adalah iritan faktor kesalahan. Nah, beliau sangat menjaga diri untuk tidak lagi menumpahkan darah seorang muslim. Ya, Imam Az-Zahabi mengatakan dalam Syiar Alamun Nubala ya sebagai berikut. Imam Zahabi berkata, Usama mendapat pelajaran berharga dari teguran keras Rasulullah pada hari itu. Ketika beliau menegurnya, bagaimana engkau tak mampu menghadapi tuntutan kalimat la ilaha illallah ya Usama? Maka ia pun, yaitu Usama, menahan diri, tidak terlibat dalam pertumpahan darah, dan memilih tetap di rumah pada masa-masa fitnah. Peperangan Siffin, peperangan Jamal, seluruh peperangan-peperangan antara kaum muslimin, Usama bin Zaid tidak pernah lagi terlibat. Dia tidak ikut peperangan Siffin. Dia juga tidak ikut peperangan Jamal. Dan dia tidak ikut seluruh pertempuran yang terjadi antara kaum muslimin. Dan demikian. Nah ini ikhwan fiddin azani Allah wa Begitulah betapa tingginya nilai terbiah nabawiyah salafiyah dan betapa rendahnya terbiah ala hizbiyah. Ya, yang mengharamkan kritik terhadap penyelisih kebenaran. Sampai sekarang, generasi penerus mereka sama sekali tidak segan, ya tidak merasa segan menumpahkan darah kaum muslimin. Kaum Hizbiyun. Orang-orang yang terinspirasi dengan buku-buku Said Kutub. Tidak ada warak terhadap darah kaum muslimin. Meledakkan bom di sana sini, ada orang Islam yang mati apa katanya? Kalau niatnya ikhlas masuk surga, memangnya surga punya dia. Tidak ada warok terhadap darah kaum kaum muslimin. Karena pandangan Said Kutub yang menyimpang inilah. Ya. Banyak orang-orang yang terpengaruh dengan pemikirannya tidak warok terhadap darah kaum muslimin. Dianggap sebagai pembela tauhid, diam terhadap tauhid. Ya, boleh saja mati demi menegakkan daulah Islam katanya. Beribu nyawa dikorbankan, beribu muda dikorbankan demi menegakkan daulah Islam. Daulah Islam tidak tegak-tegak semenjak berdirinya Ikhwanul Muslimin sampai sekarang. Terakhir yang mereka coba di Aljazair. Sudah menang 90% lebih partai FIS. Apa? Manusia boleh merancang, tapi Allah yang menentukan. Gagal. Jadi sebagaimana kita bicarakan kemarin atau tadi malam, yang di ya, yang kewajiban kita adalah mengikuti sunnah ya prosedur yang berlaku itu yang kita lakukan prosedur sunnah yang berlaku hasil bukan kita yang dituntut untuk menentukannya kita tidak bisa menentukan hasilnya nah demikian ikhwan fillah azan ya tapi Allah beri jaminan bagi yang melalui jalur ini prosedur ini sunnah ini lambat atau cepat dia akan berhasil Walaupun dia tidak dikatakan meraih apa yang dicita-citakannya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang berhasil. Artinya dia berhasil istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Meskipun perjuangannya dinilai orang nggak berhasil kan begitu. Nah demikian. Dan coba dibandingkan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dakwah tauhid yang sekarang ini ada di Saudi Arabia, satu-satunya negara Islam yang benar-benar perhatian terhadap masalah ini. Cari negara lain yang punya perhatian terhadap masalah-masalah syirik dan tauhid. Coba cari. Yang benar-benar negaranya itu dibersihkan dari praktek-praktek syirik. Di Mesir, sarangnya ikhwanul muslimin, kuburan disembah. Tempat-tempat keramat dibiarkan. Itu Islam. Mana hasilnya? Kalau mereka katakan perjuangan mereka itu berhasil. Membuahkan hasil. Dan lain sebagainya. Nah, ikhwani fiddina azani Allahu ayyakum. Sampai sekarang coba lihat. Ya, generasi-generasi penerus mereka sama sekali tidak merasa segan menumpahkan darah kaum muslimin. Mereka jadikan ya, sebagai alasan menumpahkan darah dengan meminjam istilah jihad. Hampir seluruh fitnah yaitu eh, pertumpahan darah sesama muslim yang terjadi pemicu atau penyebabnya adalah mereka ya pemicu dan penyebabnya adalah mereka mereka jadikan ya umat ini sebagai kelinci percobaan berhasil alhamdulillah katanya kalau nggak berhasil ya Allahu akbar nah tidak seperti itu nasib umat tidak bisa dispekulasikan seperti itu ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum jadi ini adalah kaidah yang kelima ikhwanifidin yaitu bantahan terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah itu merupakan amar ma'ruf dahi mungkar dan bantahan terhadap ahli bid'ah atau orang-orang yang menyelisihi sunnah itu bukanlah bukan berarti wala terhadap orang-orang kafir bahkan itulah dia wala kita kepada kaum muslimin nasihat kepada pelaku bid'ah itu sendiri dan nasihat kepada kaum muslimin yang lainnya agar tidak terikut dalam bid'ah yang mereka lakukan. Nah demikian. Itu kalau kita lihat dari, dari sudut pandang yang lain. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang hizbiyah itu merupakan tindakan eh, kita katakan wala terhadap orang-orang kafir. Mereka anggap itu sebagai wala kepada orang-orang kafir karena membicarakan saudara sendiri dan tidak membicarakan orang kafir. Nah demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah akan kita lanjutkan nanti kaedah yang keenam Tasfiyah dan tarbiyah. Kaidah yang terakhir. Tapi sebelumnya kita beri waktu uh, istirahat 15 eh, menit, kemudian tanya jawab. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan kaidah yang terakhir yaitu tasfiyah dan tarbiyah. Presiden bisa yaitu tiap-tiap individu langsung memilih apakah kita dibolehkan memilih Siapa yang kita pilih? Ya, yang kita pilih siapa? Dan prosesnya bagaimana? Ahlul halli wal aqad. Yang ada dalam metode pemilihan khilafah atau khalifah adalah beranggotakan para tokoh ahli ilmu dan tokoh masyarakat yang terpandang. Itulah anggota-anggota ahlul halli wal aqad. Jadi bukan setiap orang masuk dalam keanggotaan ahlul halli wal, wal aqad. Sampai tukang beca, pezina, perampok, pencuri semua masuk ke situ tidak. Tapi mereka adalah tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang terpandang kesalehannya, ketaatannya. Mereka lah yang berhak duduk dalam keanggotaan ahlul halli wal aqad. Jika cara yang dilakukan, cara pemilihan yang dilakukan tidak syar'i, maka tidak ada hajat kita untuk ikut turut serta di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Jika tidak ada yang berhak untuk menerimanya, maka kita berlepas diri ya dari hal itu. Wallahu alam bishawab. Lalu bagaimana dengan kaidah memilih mudarat yang lebih kecil untuk menolak mudarat yang lebih besar? Saat ini sulit kita katakan ini mudarat lebih kecil itu mudarat lebih besar. Saat ini Perlu antum ketahui bahwa yang melaksanakan atau menerapkan kaedah memilih mudarat yang lebih kecil untuk menghindarkan diri dari mudarat yang lebih besar adalah alim mustahid. Bukan orang awam, orang jahil. Dia sendiri nggak tahu mana mudarat yang lebih besar dan mana mudarat yang lebih kecil. Ini kaedah usul fikih yang sangat agung. Ya hanya boleh dilakukan, ya, diterapkan, dilaksanakan, dipakai oleh yang berhak untuk menggunakannya, yaitu ulama. Orang awam tidak tahu dia mana mudarat yang lebih besar dan mana mudarat yang lebih kecil. Buktinya apa? Pemilu baru lalu, mereka anggap Gus Dur mudarat lebih kecil dibandingkan Megawati. Ternyata begitu naik Gus Dur berubah timbangannya. Gus Dur mundur lebih besar, <laughs> Megawati lebih kecil. Nah, itulah dia contohnya kalau kaedah ini dipakai oleh orang-orang jahil. Begitu cepat ya, timbangan itu berubah. Begitu cepat penilaian itu berubah. Hingga ramai-ramai turunkan Gus Dur naikkan Megawati. Sebagaimana mereka ramai-ramai juga gotong royong menurunkan Megawati menaikkan Gus Dur. Dengan kaedah itu yang dipakai oleh partai-partai Islam. Partai-partai yang mengatasnamakan Islam. Katanya, nah kita harus memilih mudarat yang lebih kecil. Untuk menolak mudarat yang lebih besar. Salawat padarlah mereka mengangkat Gus Dur. Bangga, inilah dia keberhasilan perjuangan. Begitu naik Gus Dur, berubah timbangannya penilainya 180 derajat. Ini mudarat <laughs> lebih besar ternyata. Kenapa ikhwanifidin? Kenapa itu bisa terjadi? Coba buka mata antum. Kita harap orang para pelaku politik itu bisa membuka matanya dan menyadari. Tapi begitulah orang yang sudah mabuk. Ya, orang mabuk memang lupa diri dia. Nggak tahu dia apa yang telah diucapkannya, apa yang telah dilakukannya, lupa dia. Ah itu contohnya Ifidin azan ya Allah wa Saya kira contohnya itu sudah sangat jelas. Ya. Jadi jangan mudah tertipu dengan orang-orang yang mengatakan wah kita ini harus menerapkan kaedah seperti itu. Iya. Antum siapa hingga menerapkan kaedah itu dan bagaimana cara menerap, menerapkannya? Bukan sembarangan kaedah-kaedah fikih Ya. Ifidin azan ya Allah wa sudah saya kita kita bacakan dulu kisah orang yang orang-orang yang mengeluarkan fatwa mandi wajib atau orang yang sedang mandi apa namanya mimpi basah atau ikhtilam junub dalam kondisi yang tidak menguntungkan dan hingga akhirnya orang itu terbunuh. Ya, Rasul menganggap mereka itu jahil. Nah, demikian pula ikhwanifidin dalam penerapan dalil-dalil, dalam memahami dalil-dalil, jangan sekali-kali orang-orang awam, pandai-pandian, lancang mengeluarkan pendapat dan fatwa ngoceh tanpa tahu apa yang diocehkan. Nah demikian. Ini kaidah ya, hati-hati dalam memakai. Bukan tukang becak yang memakai kaidah ini. Ya, bukan tukang becak, orang jahil, nggak pernah nuntut ilmu agama, ilmu usul fikih aja dia nggak pernah belajar, lalu tiba-tiba pakai eh, kaedah uh, kaidah usul fikih yang dipelajari di akhir bab. Awalnya mukotimahnya aja mungkin judul buku usul fikih aja dia nggak ada yang tahu itu. Tiba-tiba dia pakai kaidah usul fikih yang dipelajari di akhir kitab usul fikih. Coba bayangkan. Benar nggak? Cara akal sehatnya benar nggak? Ada sebagian orang dia nggak tahu mungkin pandai-pandai dengar-dengar saja dia gunakan kaidah itu. Atau sebagian orang yang sok pandai kemudian menggunakan kaidah usul fikih itu. Ya, tan, ya, kalau ditanya sudah pernah belajar ilmu usul fikih? Belum tahu berapa kitab-kitab usul fikih yang tabar Jangan yang tabar yang nggak tabar saya coba sebutkan satu pengarangnya. Nggak ada, nggak pernah belajar ilmu usul fikih. Tiba-tiba memakai kaidah usul fikih yang dipelajari di akhir itu, kaidah-kaidah itu. Kaidah-kaidah usuliyah fikihiyah. Itu ya kaidah itu diterapkan setelah kita mempelajari ilmu usul fikih dari awal, tahu runtutannya. Nah, musibah kalau Kaedah ini dipakai oleh orang-orang jahil. Ya? Nah itu dia jawabannya. Ikhwanifidin azani Allah wa Ada seseorang yang menjadikan Ibnu Sina sebagai idola dalam hal ilmu pengetahuan dan agama. Apakah Ibnu Sina pantas menjadi idola dan panutan? Para ulama telah mengkafirkan Ibnu Sina. Meskipun dalam satu kitab biografi Beliau disebutkan dia taubat tiga hari sebelum wafat. Katanya, konon katanya. Ini pandangan ulama terhadap Ibnu Sina. Ya. Dia berpandangan ya bahwa e, menolak hal-hal gaib. Ya, Ibnu Sina ini menolak ya hal-hal yang sifatnya gaib. Ya, tidak real, tidak nyata. Sehingga beliau menafikan adanya malaikat Ya, menafikan adanya jin. Ini Ibnu Ibnu Sina. Ahli filsafat, sesat karena filsafat. Jadi pantaskah menjadi idola dan panutan? Ya, tentu saja tidak. Dia bukan seorang ulama. Meskipun dia ahli dalam bidang kedokteran, ya, namun dalam bidang agama dia bukanlah ulama. Bahkan ulama mengkafirkannya. Meskipun di sebagian biografi disebutkan dia ini taubat tiga hari sebelum wafat. Baca Al-Quran dia. Artinya dia taubat. Seperti kisah taubatnya Muhammad uh, uh, Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Allahu alam bisawab kebenaran kisah taubatnya itu. Yang jelas demikianlah. Bagaimana kalau kita dihadapkan pemilihan presiden ada dua calon, muslim kafir? Apakah boleh memilih atau mengikuti pemilu? Ini sebenarnya ada di dalam kitab ini. Ya. Ada jawabannya dalam kitab ini. Syekh Albani mengatakan kalau seperti itu, kondisinya kalau seperti itu, ya tentu saja milih yang muslim kan begitu. Kalau seperti itu. Tapi itu masih kalau, apakah seperti itu keadaannya? Ustaz seperti yang diceritakan bahwa Usama bin Zaid mendapat teguran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membunuh orang yang telah mengucapkan syahadat. Kemudian ada ibrah dari teguran Rasul yaitu tidak terkena fitnah dengan bukan dengan kabar terbunuhnya Utsman yaitu tidak terlibat dalam pertumpahan darah selama kaum muslimin setelah setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Yang anda tanyakan adalah apakah hal tersebut tidak kontradiksi dengan hadis yang mengatakan perlunya diperangi orang-orang khawarij. Bahkan orang-orang khawarij adalah orang-orang yang bersyahadat. Eh, eh, bahkan orang-orang khawarij adalah orang-orang yang bersyahadat. Dan bagaimana kedudukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala eh, radhiyallahu taala anhu? Apakah beliau menyelisihi? Mohon penjelasan jazakallahu khairan.